Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'id <clears throat> Kau muslimin jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan pelajaran berkenaan dengan adab bertutur kata dari kitab Adab Takhatub karya Syekh Mustafa Ibn Al-Adawi <clears throat> Hafizahullahu Ta'ala Kita sampai di halaman 83 berkenaan dengan masalah perang Hunain. Allah firmankan di surat At-Taubah ayat yang ke-25, "Wa yauma Hunainin" dan saat perang Hunain. Yaum di sini artinya perang. Yaum Badrin artinya perang Badar. Yaum Uhudin artinya perang Uhud. Maka salah satu makna yaum adalah perang. <clears throat> Wa yawma Hunainin dan saat perang Hunain it ajabatkum kathratukum ketika kalian terkagum-kagum dengan banyaknya jumlah kalian karena jumlah pasukan kaum muslimin ketika itu adalah 12 ribu 12 ribu personil 10 ribu Nabi bawa dari Madinah untuk penaklukan kota Mekah kemudian 2 ribu adalah tambahan dari penduduk-penduduk Mekah yang masuk Islam saat Fatul Mekah. Maka pada saat perang Hunain Nabi membawa pasukan sebanyak 12.000 personil dan itu adalah jumlah tentara terbanyak dalam sejarah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata jumlah yang banyak tersebut lam turni angkum syai'a tidaklah bermanfaat dan uh, untuk kalian sedikit pun wadaqat alaikumul ardu bumi pun terasa sempit bima rahubat padahal bumi itu lapang thumma walaitum kemudian kalian berpaling mudberin ke belakang demikian di surat at-taubah ayat yang ke-25 maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan menegaskan dalam ayat ini bahasanya para sahabat pada saat perang Hunain mereka berpaling ke belakang yaitu lari kocar kacir akan tetapi tatkala Al-Bara ibn Azib radhiallahu anhu ditanya tentang masalah hal ini tara maka anda lihat bagaimanakah cara cerdas dan penuh adab yang dibawakan oleh Al-Bara ibn Azib dalam menjawab dan merespon pertanyaan. Dalam hadis yang sahih tepatnya dalam Sahih Bukhari, bahasanya Al-Bar' ibn Azib radhiallahu anhu ja'ahu rajulun didatangi oleh seseorang kemudian orang tersebut ya, mengatakan wahai Aba Amarah atau laita yama Hunainin apakah engkau termasuk orang yang lari yang kabur ya kocar kacir berpaling ke belakang pada saat perang Hunain. Maka lihat jawaban penuh adab yang disampaikan oleh Al-Bara ibn Azib radhiallahu anhu beliau mengatakan Faqal ama ana fa asyhadu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu lam yuwalli Adapun saya maka saya memberikan persaksian tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya Nabi itu tidak lari ke belakang. Tidak termasuk orang yang lari ke belakang. Dalam riat yang lain, masih dalam riat Bukhari, pertanyaannya apakah kalian lari meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang Hunain? Ya, maka jawaban Al Bara ibn Azib akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lari. Nah, di mana letak adabnya? Perhatikan. Maka si penanya itu boleh jadi ya tawaham punya image. Dari jawaban Al-Bara, seandainya Al-Bara menjawab dengan mengatakan na'am farorna. Iya, kami lari. Maka boleh jadi si penanya punya image bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lari bersama para sahabat yang lari. Maka Al-Bara ingin untuk mencegah salah paham dan salah image ini dengan mengatakan akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lam yafirra tidak lari. Fanikmah mahadalah adab maka ini sungguh sebaik-baik adab terhadap orang yang mulia dan orang yang wajib dimuliakan yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi rahimallahu taala, An-Nawawi mengatakan jawaban ini di antara hal yang menunjukkan badiul adabi, adab yang sangat indah. Karena takdir dari perkataan farartum kullukum apakah semua kalian itu lari? Itu termasuk di dalamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al Barak menjawab, la wallahi mafarra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak termasuk yang lari. Yang lain lari, namun Rasul tidak lari meninggalkan kancah pertempuran dan peperangan. Ya, maka di sini kita jumpai bahasanya ya, adab dalam berkata-kata ya, dalam hal ini adalah bentuknya adalah ya, menghilangkan image-image yang tidak benar yang bisa dipahami oleh seorang penanya terhadap jawaban yang diberikan. Ya, oleh karena itu maka ya, beliau meninggalkan jawaban na'am farorna dan mengganti dengan akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lari itu sudah menjawab semua ya para sahabat lari namun Rasulullah tidak lari ya ya para sahabat lari sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah lari meninggalkan peperangan maka di antara adab adalah ya, meniadakan kesan dan image yang keliru yang tidak benar apalagi berkenaan dengan manusia orang-orang yang mulia dan yang wajib dimuliakan dalam jawaban-jawaban yang kita berikan. Pemindalika contoh yang lain, contoh kalimat yang penuh dengan adab adalah ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala sampai kepada Nabi bahasanya Khalid itu E, membunuhi sekelompok orang yaitu suku Arab yang mengatakan sobakna sobakna karena mereka tidak bisa mengatakan aslamna mereka e, mereka salah diksi kemudian Khalid salah paham ya, mereka harusnya mengatakan aslamna kami masuk Islam tapi mereka cuma mengatakan sobakna ya, kami murtad atau kami meninggalkan agama kami ya, maka dikira oleh Khalid bahasanya mereka ini adalah orang-orang musyrik maka Khalid kemudian memerangi mereka dan ya, dan membantai mereka padahal mereka itu muslimin cuma salah diksi harusnya ngomong aslamna namun nggak kebenaran ngomong aslamna yang terucap yang meluncur subakna akhirnya disalahpahami oleh Khalid akhirnya Khalid melakukan ya, tindakan yang keliru wa amara aidan biqatli asra minhum demikian juga Khalid memerintahkan untuk membunuh para tawanan dari mereka orang-orang tadi maka mendengar tindakan Khalid yang tidak benar maka kita lihat respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma ini abra'u ilaika mimma sunna Khalidun Ya Allah sesungguhnya aku berlepas diri kepadamu dari perbuatannya Khalid Ya, ya letak adabnya adalah perbuatan Khalid Fafakun maka bedakan antara ucapan Ya Allah aku berlepas diri kepadamu dari Khalid dan ya Allah aku berlepas diri kepadamu dari perbuatan Khalid yang Nabi katakan perbuatan Khalid karena ya Khalid tentu beliau adalah seorang muslim seorang ya dan seorang yang Nabi katakan saifun min saifun maslulun min suyufillah pedang terhunusnya Allah Subhanahu wa taala sehingga yang tidak Nabi sepakati adalah perbuatannya maka kalimat yang Nabi katakan, saya berlepas diri dari perbuatan Khalid. Nabi tidak mengatakan saya berlepas diri dari Khalid. Kemudian di antara ada penting dalam bertutur kata yang diajarkan oleh Al-Quran adalah kata-kata yang mengandung beberapa kemungkinan. Ya. Jika tidaklah diperlukan lita'rid karena untuk bahasa kiasan, atas semacam itu ya, maka ya, hendaklah menghindarinya dan jaga diri darinya dan gunakan bahasa-bahasa dan kata-kata yang lain. Ya, maka jika ada kata-kata yang itu kata-kata kalimat bersayap, kalimat yang multitafsir, maka kalimat multitafsir itu boleh dipakai, bahkan dianjurkan untuk dipakai manakala orang membutuhkan takrit atau tauriyah untuk menghindari dusta ya, maka orang membutuhkan tauriyah ya, maka bagaimana itu tauriyah menggunakan kalimat-kalimat bersayap kata-kata yang multi tafsir uh, supaya orang tidak terjumus dalam dusta bahkan itu solusi dari dusta yang ini tauria ini hanya dilakukan ketika ada hajat, ada kebutuhan. Tidak boleh setiap saat orang melakukan tauria. Tidak ada apa-apa kemudian ya, menggunakan tauria atau bahasa lainnya adalah ta'rid. Nah, ada pun kondisi-kondisi yang memang tidak memerlukan tauria, ya, tidak memerlukan tauria, maka hindari kalimat-kalimat yang multitafsir dari kalimat-kalimat yang bersayap apalagi jika ternyata kalimat tersebut digunakan oleh sebagian orang dengan makna yang jelek Adab ini Allah ajarkan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-104 yaitu firman Allah Jalla dzikruhu Allah Jalla Dikuh berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengucapkan ra'ina. wakul ungdurna, namun gantilah dengan ungdurna. wasmaudan dengarkanlah. Maka mayoritas ahli tafsir berpendapat, bahasanya orang-orang yang beriman ketika itu, yaitu para sahabat, hanyalah mereka dilarang untuk mengucapkan kata-kata ra'ina, karena orang-orang Yahudi menggunakan kata-kata ini untuk mengejek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencaci Nabi, untuk sukhiyah mengolok-olok Nabi, wanail minhu dan mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diatkan oleh atau bari dengan sanad yang hasan sampai kota ada Binda Amah asadusi seorang pakar tafsir namun beliau ada seorang yang buta Yeah. uh, namun eh, namun buta tidaklah menghalangi beliau untuk menuntut ilmu sehingga menjadi seorang ulama besar di bidang tafsir dan beliau ini buta dari lahir karena butanya adalah buta karena tidak punya bola mata artinya buta dari lahir namun itu tidak menghalangi beliau untuk tekun belajar dan ketika beliau tekun belajar jadilah orang yang berilmu dan ketika itu maka belum menjadi manusia yang mulia jauh lebih mulia daripada orang-orang yang melek yang bisa melihat namun tidak bisa memanfaatkan dengan baik ya, meleknya ya, dan kemampuannya untuk melihat. Nah, Qatadah mengatakan menjelaskan ayat Al-Baqarah 104 dengan mengatakan Ra'ina adalah kaulun ucapan karena takuluhul Yahudu yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi dalam rangka mengejek Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka Allah Subhanahu wa taala melarang keras zajara itu lebih dari sekedar naha. Ya, maka na, maka saya terjemahkan dengan melarang keras. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang keras orang-orang yang beriman untuk berkata-kata sebagaimana perkataan orang-orang Yahudi yang berkata kepada Nabi ra'ina. Meskipun niat mereka tidak sama dengan niat orang Yahudi yang mengatakan ra'ina di hadapan Nabi. Ya, maka ra'ina e, ini diucapkan oleh orang-orang Yahudi dan yang mereka inginkan dengannya adalah ru'unah yang artinya tolal. Ketika mereka berjumpa dengan Nabi mereka katakan ra'ina ya, dan mereka maksudkan dengan kalimat tersebut ru'unah artinya tolal. Para sahabat ketika berjumpa dengan Nabi dan ada perlu dengan Nabi, mereka mengatakan ra'ina artinya perhatikan kami, tunggu kami, ya, perhatikan keadaan kami gitu. Dan itu kata-kata yang boleh-boleh saja. Nah, maka karena orang Yahudi menggunakan kata kalimat tersebut untuk ejaan dan orang-orang yang beriman memakainya dengan makna yang benar, e, namun jadilah kalimat ini multitafsir. Ya, multi tafsir jadilah dia kalimat yang bersayap maka Allah Subhanahu wa taala melarang untuk menggunakannya ya, dan Allah perintahkan ganti dengan kata-kata yang tidak multitafsir yaitu ungdurna lihat kami perhatikan kami maka di sini terdapat faedah pelajaran penting dalam adab bertutur kata dan berbicara yang diajarkan oleh Al-Quran. Maka jika ada satu kata Ya, jika ada satu kata, ada satu kalimat yang ini maknanya jelek, maknanya ya, maknanya jelek dan maknanya positif. Ada orang menggunakannya dengan makna jelek, ada orang yang menggunakannya dengan makna positif. Maka selainnya orang-orang yang beriman meninggalkan kata-kata tersebut. Ya, hendaklah diaganti dengan kata-kata yang lain, yang lugas, jelas, gamblang, yang tidak multitafsir dan tidaklah mengandung makna kecuali e, kalimat yang e, kalimat yang maknanya dalam makna positif. Oleh karena itu maka di antara satu hal yang keliru orang orang buat e, judul pengajian dengan judul lagu atau judul film nah, yang itu menimbulkan image negatif orang baca sekilas, oh ini nyanyian. Nah, Padahal oh ternyata itu diganti jadi singkatan apa ya. ya orang kemudian maka ini ya, termasuk dalam hal ini ya. mau ada orang ke ya, kemudian ada orang membahas tentang masalah hadis bahaya ya, mbak bahaya mencari kedudukan dan harta pada agama seseorang yang Nabi katakan seperti serigala. Maka kemudian ngasih judul duo serigala apa-apa. Yang itu kalau tidak salah mungkin nama penyanyi atau saya tidak tahu pastinya. Nah, itu jadi pamflet pengajian. Maka ini tidak benar. Maka minimal kita katakan kalimat ini adalah multi tafsir. Oh bisa artinya penyanyi, bisa artinya oh dua serigala yang lain yang ada dalam hadis Nabi. Maka tinggalkan kalimat semacam ini. Tinggalkan kalimat semacam ini. Ya, namun berilah kalimat yang gamblang dan jelas. Rasanya maknanya adalah makna yang baik, makna yang positif, dan tidak mengandung makna yang negatif. Itu adab. E, eh, ada berbicara dan ada bertutur kata yang diajarkan oleh Al-Quran. Meskipun makna yang baik tersebut, makna yang jelek itu tidak dikenal oleh orang-orang yang baik-baik. Ra'ina dengan makna ru'una tidak dikenal oleh para sahabat. Itu hanya penggunaan orang Yahudi. Tidak dikenal oleh para sahabat. Meskipun demikian, yang terjadi adalah di masyarakat ada dua makna. Makna yang beredar di kalangan orang Yahudi, makna yang beredar di kalangan orang-orang yang beriman. Makna yang beredar di kalangan orang Yahudi makna yang jelek, makna yang beredar di kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang saleh, itu makna yang baik. Namun realitanya di masyarakat ada dua makna. Maka Allah perintahkan untuk meninggalkan hal ini dan mengambil kata-kata yang lain yang jelas, yang lugas, maknanya hanya sekedar mengandung muatan makna yang positif. Kemudian di antara adab dalam bertutur kata adalah atanadi ahbil asma'i. Memanggil orang dengan nama yang paling dia sukai dengan panggilan yang yang dia ridhoi. Maka dianjurkan bagi Anda untuk memanggil orang lain buat tadaum dan memanggil orang lain dengan nama dan panggilan yang paling ya, mereka sukai dan yang paling terkesan di hatinya. Dan tidaklah Anda yakin dan Anda berkeyakinan dan yakin bahasanya dengan melakukan hal ini Anda mendapatkan ganjaran dari Allah Ta'ala. Dengan memanggil orang dengan nama yang paling dia sukai maka Anda mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat yang lain sesungguhnya perbuatan Anda ini akan menyebabkan Anda dicintai oleh manusia. Ya, akan menyebabkan Anda dicintai oleh khalqullah manusia yang mereka adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah. Dan menyebabkan Anda dekat di hati mereka dan di antara hal yang tidak tercela adalah ya, keinginan untuk dicintai oleh manusia. Ya, keinginan untuk dicintai oleh orang lain itu bukan satu hal yang ya, bukan satu hal yang tercela. Oleh karena itu di salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah Nabi katakan izhad bima fi aidin nasi yuhibbaka annasu. Maka zuhudlah engkau dengan harta manusia, janganlah berharap dengan harta orang lain, maka Anda akan dicintai oleh orang lain. Maka Anda akan dicintai oleh banyak orang. Maka Nabi mengajarkan kiat-kiat agar dicintai oleh banyak orang. Maka ini menunjukkan bahasanya disukai dan dicintai oleh banyak orang, oleh para tetangga, kawan-kawan, dan manusia secara umum keinginan untuk dicintai oleh mereka bukan keinginan yang terlarang bahkan keinginan yang dianjurkan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih kiat gimana supaya anda wahai seorang Muslim menjadi seorang yang dicintai oleh manusia ya. maka memanggil kawan memanggil orang lain dengan panggilan yang dia sukai maka di sini sampaikan dua manfaat ya, yang pertama adalah ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala Ya, kemudian yang kedua adalah menyebabkan kita dekat ya, dan dicintai oleh orang lain tidak dibenci oleh orang lain jadi sifat manusia tidak suka dengan orang yang memanggil dia dengan panggilan olo-oloan panggilan jelek panggilan yang tidak dia sukai gelaran-gelaran yang ya, jelek itu satu hal yang tidak telah menjadi fitrah manusia untuk tidak suka dengan hal semacam ini oleh karena itu maka tujulah ya, setiap nama yang memang disukai oleh jiwa dan panggillah orang lain dengan panggilan tersebut. Ya, dan ini adalah di antara adab yang dipraktekkan oleh para malaikat. Ya, alaihissalam. Tidakkah Anda melihat para malaikat ketika naik membawa jiwa orang yang beriman, yang baik, yang jiwa itu ada jiwa yang baik, di hadis disebutkan. Tidaklah mereka para malaikat ini melewati dengan membawa nyawa tersebut pada sekelompok malaikat kecuali malaikat yang dilewati akan mengatakan maha darihu atayib maha darihu atayib siapa itu nyawa yang roh yang baik ini siapakah dia maka para malaikat bertanya malaikat yang dilewati itu tanya namanya. Maka malaikat yang membawa nyawa orang yang beriman tersebut akan menjawab dengan menyebut nama nyawa orang yang dibawa dia adalah fulan bin fulan. Siapa itu? Bi ahsani asma'ihi dengan panggilan yang paling bagus. Alatikan wisamunahu yang mereka eh, berikan untuk orang ini fid dunia di dunia maka boleh jadi orang tersebut punya uh, sejumlah panggilan, nah, maka malaikat akan mengambil panggilan yang paling bagus yang dimiliki oleh orang tersebut. Dia boleh jadi punya nama asli, dia boleh jadi punya kunya, dia punya gelaran, gelarannya juga ada beberapa. Maka mana yang paling indah, mana yang paling bagus dari nama-nama tersebut itu yang akan dipilih oleh malaikat. Untuk jawaban ketika ditanya oleh malaikat yang lain, ini nyawa siapa? Maka dia akan sebutkan nyawa fulan bin fulan. Maka ini adab yang dicontohkan oleh para malaikat. Memilih nama dan panggilan yang terbaik, yang paling bagus, yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian perkataan malaikat ini menunjukkan bahasanya dalam Islam seorang itu pada dasarnya dinasabkan kepada bapaknya, maka fulan bin fulan. Adapun nyawa yang jelek, maka malaikat akan mengatakan fulan bin fulan, nama yang paling jelek yang diberikan untuk orang ini ketika di dunia. Ada demikian adab yang dicontohkan oleh malaikat ditambah dengan firman Allah tabaraka wa taala wala tanabazu bil alqab janganlah kalian ya, saling mencela dengan gelaran-gelaran. Janganlah kalian memberikan gelaran-gelaran yang jelek. Bisalismul fusuku ba'dal iman. Ya, Sejelek-jelek gelaran adalah fasik setelah iman. Artinya makna ayat ini ya, anda wahai seorang muslim maka jika anda memanggil kawan anda dengan panggilan yang jelek Ya. Ya, jika Anda panggil orang lain dengan panggilan yang jelek, Anda panggil komunitas yang lain dengan panggilan yang jelek, Anda kemudian bikin kepanjangan untuk ormas yang berbeda dengan Anda dengan oh ini singkatannya demikian-demikian yang jelek. Nah, maka jika Anda berbuat demikian padahal dia adalah seorang muslim, padahal mereka adalah kaum muslimin, tahawal tak min mukminin ila fasik. Maka Anda berubah dari status mukmin yang baik menjadi orang yang fasik dan itu adalah wabisa antata sama bifasikin dan sejelek-jelek sebutan manakala anda mendapatkan sebutan sebagai orang fasik dalam agama ini maka berdasarkan penjelasan ini maka makna ayat bahasanya menyebut orang dengan sebutan yang jelek itu sebab kefasikan Sebab kefasikan adalah menyebut orang dengan sebutan yang jelek, menggelari orang dengan gelar-gelar yang jelek, atau bikin kepanjangan-kepanjangan ini ada singkatan, ya, singkatannya makna sebenarnya adalah A, ya, nanti kemudian diubah oh dia itu adalah orang anu dan singkatannya artinya ini dan ya, maknanya adalah demikian demikian ya itu jelek maka ini terma, ini semua termasuk tanabus bil alqab ya menggelari orang lain dengan panggilan yang jelek ya, dan ini adalah sebab kefasikan bagi pelakunya sebab kefasikan bagi pelakunya dan seorang muslim memiliki prinsip dan keyakinan sejelek-jelek status sejelek-jelek label dalam iman adalah ketika seorang itu mendapatkan label mukminun fasikun. Mukmin namun dia mukmin yang bejat dan fasik dengan sebagian perbuatannya dan tingkah lakunya. Kemudian adab selanjutnya ya, yang dibahas di buku ini adalah mu'atu munasabatil kalam adalah mempertimbangkan suasana pembicaraan. Memperhatikan sikon. Ya, maka ya, tutur kata seorang muslim itu memperhatikan sikon. Ya. Karena boleh jadi sesuatu itu benar, non diletakkan pada sikon tertentu, ya, itu tidak menjadi satu hal yang baik. Orang Jawa bilang benar ning ndak bener. Ya, tidak benar itu artinya perkataan yang baik namun diletakkan tidak dalam konteks yang benar. Maka itu bukanlah hikmah dan itu bukanlah akhlak mulia. Namun ya, harus benar dan benar. Ya, harus benar isi yang diomongkan dan benar konteks dan suasananya. Sebagaimana kamakal Al-Qail sebagaimana ucapan orang yang mengucapkan yaitu peribahasa Arab yang mengatakan likuli maqamin maqal di setiap konteks dan sikon itu terdapat kalimat-kalimat yang tepat. Contoh kalimat yang tidak tepat maka janganlah Anda bawakan pada saat acaranya adalah acara perkawinan malah Anda obrolkan, Anda ajak orang lain untuk ngobrol tentang kematian. Malah ceramahnya ceramah kematian itu. Ini pengajiannya pengajian kematian. Wah ini padahal acaranya acara pernikahan, malah ngejak ngobrol mati. Akhirnya ya, sehingga sehingga suguhannya jadi tidak enak, ya. jadi hambar. Kenapa? Karena jejak mikirkan mati ya. dan berhasil sukses mengajak orang lain untuk mikirkan mati. Ya. Akhirnya suasana bahagia jadi tidak bahagia. Ini tidak benar. Meskipun benar yang diomongkan. Maka tidak boleh demikian. Meskipun beralasan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhir mendikri hadamil ladzat. Ya, perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghancurkan kenikmatan, yaitu kematian. Ya. maka orang tidak boleh beralasan dengan hadis ini. Oh, saya mau mengamalkan hadis Nabi, banyak-banyak membicarakan kematian. Ya. pas acara walimatul urus juga ngebulkan kematian. Ya. Maka ini apa yang dikatakan benar mengingat mati cerita tentang masalah kematian, kesusahan setelah pasca kematian dan sebagainya. Ini satu hal yang benar kan? Ya. Dari sisi konten salah, tidak salah. Untuk disampaikan hadis Nabi atau isi hadis Nabi cerita tentang masalah kengerian adab kubur eh? dan itu berdasarkan hadis-hadis Nabi. Maka dari sisi konten benar. Namun ini pas pengajian walimatul urus, ya, pengajian pernikahan itu yang dibahas, ah ini jadi tidak benar. Ya, maka ini tidak menjadi ya, orang Jawa bilang ini tidak benar. Itu benar namun tidak benar. Itu satu hal yang baik namun ya, diletakkan tidak pada konteksnya yang benar dan sekonnya yang tepat. Dan kalau masalah dalam masalah berdalil, maka ini salah ngambil dalil. Dia berdalil dengan hadis di atas, padahal harusnya ya, dia tinggalkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Aisyah tuai ya Aisyah, maka nama aku lahwi. Maka apakah yang anda miliki? Apakah hiburan apa yang anda miliki? Fa'inal ansar yu'jibuhumul lahwu. Maka orang-orang ansar itu mereka suka hiburan dan ini Nabi sampaikan dalam konteks pernikahan dalam konteks pernikahan maka kata-kata yang menunjukkan gembira, bahagia, nah itu yang disampaikan pada saat acara pernikahan, bukan kata-kata yang bikin ingat mati, bikin gak semangat makan dan seterusnya. <clears throat> Dan termasuk menimbang suasana adalah hadis berikut ini yaitu perkataan Ali radhiallahu anhu, aku adalah seorang laki-laki yang banyak keluar mani dan aku malu bertanya langsung pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kedudukan putri beliau yang merupakan istriku maka aku perintahkan Ali Mikdad ibn Al Aswad ya. Fasa'alahu maka Mikdad kemudian bertanya kepada Nabi karena pada asalnya Ali mengira bahasanya madhi itu seperti mani. Maka Ali itu bolak-balik sehari mandi bolak-balik. Nah, akhirnya dia tanya pada Nabi namun lewat namun malu maka dia bertanya lewat orang lain yaitu al Mikdad ibn Al-Aswad maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu mandi Yang siludakarohu cukup dia basuh zakarnya. Demikian adalah hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan ini adalah salah satu hadis di Umdatul Ahkam. Ya al-madza di catatan kaki nomor dua artinya adalah kathirul madhi. Ya, banyak madhinya. Apa itu madhi? Madhi adalah ma'un cairan, warnanya putih, rokikun encer, lazijun, uh, lengket. Yakhruju inda syahwatin yaitu keluar ketika seorang itu dalam kondisi bersyahwat. Namun dia tidaklah keluar mutadafi'an dalam bentuk muncrat. Kemudian tidak pula keluar diikuti dan diiringi dengan badan yang lemas. Walatang koti di syahwah. Dan dengan keluarnya mati ini tidak menyebabkan hilangnya syahwat. Walatang koti tidaklah habis syahwat dengan sebab keluarnya cairan tersebut. Waqat la yahusu arajul bi khurujihi dan boleh jadi orang itu tidak merasa ketika cairan tersebut keluar. Ya. Wa wan nisa dan air mati ini terjadi dan dialami oleh laki-laki dan perempuan dan sebagian ulama menegaskan bahasanya yang paling sering eh, mengalaminya adalah perempuan dibandingkan laki-laki. Inna finisa'i nisa'i